Kemauan dan kesempatan untuk tanasuh, saling menasehati, saling mengingatkan dan kemauan serta kesempatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada siang hari ini Kita akan sedikit membahas sebuah permasalahan Yang berkaitan erat dengan perjalanan hidup kita di dunia ini Yaitu terkait dengan Bentuk ataupun wujud manusia Ataupun bentuk batin dari wujud manusia yang biasa dikatakan dengan akhlak. Karena para ulama rahimahumullah taala menjelaskan makna dari akhlak di antaranya adalah suratul insan al-batinah. Wujud manusia yang batin. Manusia itu punya wujud, dua wujud. Zahir yaitu paras dan bentuk tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah batin yaitu akhlak akhlak kita. Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam Beliau pernah menyatakan bahwa Maksud dan tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi seorang rasul dan nabi tak lain adalah dalam rangka menyempurnakan memperbaiki bentuk wujud manusia yang batin yaitu akhlak. Seperti halnya yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasalam, "Innama mima utammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus itu kecuali dalam rangka menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Setiap kita barakallahu fikum mempunyai tabiat, mempunyai watak dan watak ataupun tabiat tersebut ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Yang baik-baik itu disempurnakan, yang buruk-buruk itu ditinggalkan. Nah, itulah maksud diangkatnya, diutusnya Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Orang sering memanakan yang namanya akhlak itu adalah orang yang berakhlak baik adalah orang yang ketika bermuamalah dengan manusia itu baik. Padahal tidak mesti demikian. Ada orang yang bermuamalah dengan manusia baik tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Orang yang paling buruk akhlaknya. Dia ketika bersahabat Masya Allah Ketika bergaul dengan manusia orang melihat Masya Allah Sangat baik Tetapi terkadang Yang seperti itu Apa namanya Keadaan dia sebenarnya adalah orang yang paling buruk akhlaknya Orang yang paling buruk akhlaknya Kenapa dikatakan paling buruk akhlaknya? Karena manusia lebih seringnya memperhatikan akhlak dia dengan saudara-saudaranya. Kurang memperhatikan akhlak dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita memperhatikan akhlak, akhlak baik itu bukan cuma sebatas ketika apa bermuamalah dengan manusia tetapi akhlak buruk, akhlak baik itu dikala dia bah, baik ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik pula ketika bermuamalah dengan siapa? manusia. Tip, berakhlak yang mulia itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang insan. Sebuah keharusan bagi setiap kita harus memiliki akhlak yang mulia baik kepada sesama kita ataupun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dan bahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kita harus apa? bermuamalah dengan muamalah yang baik. Namun kata baik ini barakallahu fikum sesuai dengan tanda kutip yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula rasulnya alaihi assalatu wassalam. Baik. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Sehingga barakallahu fikum Perkara akhlak itu adalah perkara sangat penting dalam apa? Agama agama kita. Kalau kita ingin semakin sempurna keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin semakin baik keimanan kita terhadap Rabb kita Subhanahu wa taala, maka perhatikan akhlak kita. Akhlak kita terhadap makhluk-makhluk Allah dan akhlak kita terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita gambarkan, jangan pernah kita eh, terbayang pada benak kita bahwa orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling pintar bermuamalah dengan manusia. Tidak. Banyak orang pintar bermuamalah dengan manusia tetapi dia sebenarnya orang yang betul-betul paling buruk akhlaknya. Betul-betul paling buruk akhlaknya. Bahkan diungkapkan dengan syaitan bisu. Orang kalau sudah diungkapkan dengan kata setan, setan itu apa? Ada nggak setan baik? Nah, Ada nggak? Hanya nggak ada setan baik kan? Tidak ada setan, setan baik. Nah, diungkapkan dengan setan bisu. Kapan diungkapkan dengan setan bisu? Ketika dia melihat saudaranya melakukan kemungkaran, dia sanggup dan mampu mengubah ataupun mengingkari kemungkaran tersebut. Namun dia diam namun dia apa di diam. Ini namanya apa? Seton. Bukan mengingatkan, bukan ingkar mungkar, tetapi apa? Di diam. Padahal dia mampu. Dan dia juga yakin kalau saatnya diingkari perkara tersebut, kemungkaran tadi akan hilang. Kemungkaran tadi akan akan hilang. Tapi dia diam. Nah, ini dikatakan dengan seton. Tip. Kenapa dia diam? Wah nanti kalau saya berbicara, saya nasihati, dia sakit hati. Kalau membuat orang sakit hati kan nggak bagus. Termasuk dari akhlak yang tidak tidak bagus. Pinginnya apa? Ya supaya orang itu selalu senang, selalu bagus dengan saya, selalu ini dan saya tidak ingin menyakiti hatinya. Nah, ini namanya barakallahu fikum orang yang paling buruk akhlaknya. Walaupun dia dengan manusia itu masya Allah, tetapi tetap dia dikatakan sebagai apa? Orang yang paling buruk akhlaknya. Tapi barakallahu fikum yang betul-betul harus kita ingat bahwa kebanyakan orang memahami akhlak yang baik itu dikala ataupun e, khusus dalam muamalah dengan manusia-manusia. Padahal tidak demikian keadaannya. Padahal tidak demikian keadaannya. Ini adalah pemahaman yang sangat pendek dan sangat salah. Karena akhlak yang baik itu dikala seseorang pintar bermuamalah dengan orang ataupun ketika dia bermuamalah dengan orang dan ketika dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapankah seorang itu berakhlak baik terhadap Allah dan kapankah seseorang itu berakhlak baik terhadap manusia? Ini yang menjadi apa? Masalah bagi kita. Kita harus mengerti kapan kita dikategorikan sebagai orang yang berakhlak baik atau kita harus tahu seperti apakah tolak ukur orang yang berakhlak baik. Jangan sampai kita menolak ukur mengukur akhlak baik atau buruk itu dengan kacamata manusia keumuman. Keumuman manusia mengatakan akhlak baik itu demikian demikian kemudian kita ikut-ikutan. Tidak. Akhlak baik ataupun tidak baik itu ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya tak lain adalah apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Maqala Allahu azza wa jalla wa maqala Rasul alaihi assalatu wassalam apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu sebagai barometer akhlak baik ataupun akhlak buruk. Sehingga kita bisa melihat diri kita sebenarnya kita itu orang yang berakhlak mulia ataukah orang yang tidak berakhlak mulia. Kemudian maju kepada permasalahan sebenarnya kita itu orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Masuk pada permasalahan lagi sebenarnya iman kita itu sudah sempurna ataukah belum atau iman kita itu baik atau atau tidak. Itu semua tergambar pada apa? akhlak kita. Akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kita terhadap sesama manusia. Tayyibarakallahu fikum. Kapankah seorang itu dikatakan sebagai orang yang berakhlak mulia? Sebagai orang yang berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagaimanakah cara kita menjadi hamba yang berakhlak baik terhadap Rob kita subhanahu wa taala. Taib, Asyam Nathaim rahimahullah taala menjelaskan di antara sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan kemuliaan akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun e, seseorang bisa berakhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dikala yang pertama dia memperhatikan dan membenarkan seluruh berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dia membenarkan seluruh berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini dasar pertama kalau sudah ada keraguan terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran berarti sudah apa? Tidak berakhlak baik terhadap Allah. Akhlaknya sudah jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus membenarkan semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempraktekkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Allah memberi hukum kepada kita. Wajib sholat lima waktu setiap hari. Wajib berpuasa bulan Ramadan di bulan Ramadan. Wajib mengeluarkan zakat dikala sudah e, memiliki haul dan nisabnya dari harta yang kita miliki. Wajib menunaikan haji bila apa? Sudah memiliki kemampuan kemudian wajib mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala, wajib mengimani apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, wajib mengimani tentang rasul-rasulnya, wajib mengimani tentang hari akhir dan wajib mengimani tentang takdir. Ini semua barakallahu fikum adalah ahkam, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala bebankan. Hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada siapa? hamba-hambanya. Maka bila mana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita, berarti kita mendapatkan predikat orang yang berakhlak mulia terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar dan ridho, bersabar dan ridho dengan seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita bersabar dan ridho dengan seluruh takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi barakallahu fikum. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang jelek enggak? Ada enggak? Hmm? Takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang jelek enggak? Apa yang Allah perbuat itu ada yang jelek enggak? Ada enggak? Hmm? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam dalam hadis apa? Dalam hadis uh, <clears throat> sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang terkenal dengan hadis Jibril. Jibril alaihissalam berkata, "Akhbirni 'anil iman." Beritakan kepadaku apa itu iman. Apa kata Nabi Muhammad? Al-imanu antu tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman wahai Muhammad? dijawab oleh Nabi Muhammad eh, Nabi Muhammad SAW iman itu adalah engkau beriman terhadap Allah antumina billahi wa malaika beriman terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir dan beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tapi pertanyaannya barakallahu fikum, ada enggak takdir yang buruk atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang buruk? Ada enggak? Ada nggak? Maksud dari beriman dengan takdir yang baik atau takdir yang buruk adalah perlu kita ketahui dan perlu kita yakini segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Itu semuanya baik. Namun ketika sampai kepada hamba itu relatif. Ada hamba yang menerima hal itu menjadi baik, ada hamba yang menerima hal itu menjadi apa? buruk. Contoh hujan. Hujan itu baik atau buruk barakallahu Hah? Baik kan? Hukum asalnya apa? Baik. Kedatangannya dari Allah itu baik. Tapi ketika sudah sampai pada hamba itu beragam. Kalau rumahnya yang bocor apa? Syarihi Menurut di sisi hamba tadi ini apa? Musibah. Kalau yang punya sawah kebanjiran apa? Bu, buruk. Kalau untuk pedagang payung, untuk pedagang mantel ini apa? Bah, baik. Kayak gitu kan? Nah, ini kalau datangnya dari awalnya itu semua baik. Tapi kalau sudah sampai kepada hamba itu relatif beragam tergantung dengan siapa hamba-hambanya. Itu yang dimaksud dengan baik dan buruknya dan beriman dengan takdir baik dan apa bu buruknya. Maksudnya ketika sudah sampai pada hamba, hamba menerima terkadang menerima dengan baik. Eh, maksudnya ketika hamba menerima tersebut itu baik bagi hamba dan terkadang ketika menerima hal tersebut itu buruk bagi siapa ham hamba. Sehingga kapankah seorang itu dia akan menjadi hamba yang berakhlak baik adalah dikala dia itu ridho itu apa? Ridho dan sabar terhadap seluruh takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dirinya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang kita dapatkan dalam menjalani hidup ini itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini seperti ini, maka ketika kita mendapatkan musibah kita tidak akan bersedih, dan ketika kita mendapatkan apa? E, kebaikan kita tidak akan sombong. Gagal nggak bersedih, nggak stres, kemudian sukses juga tidak tidak sombong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan untuk kita. Wahalak khalaqna dikodar, Kami menciptakan segala sesuatunya itu apa dengan dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala kodar makadir khalaik menciptakan, menentukan semua takdir hambanya. Itu kapan? 50 ribu tahun sebelum ia menciptakan apa? Langit dan dan bumi. Kita sekarang berada di sini, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit itu diciptakan. Sebukan 50 ribu tahun sebelum masjid ini dibangun, buminya yang belum apa deh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak perlu sombong dengan apa? kesuksesan kita. nggak perlu sedih juga dengan apa? kegagalan kita. Adanya apa? Kita berusaha. Kita apa, apa? berusaha. Berusaha. Terus berusaha. Segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang siapa? Raja Dzulkarnain. Watainahu wataina uh, artinya uh, apa? dan kami berikan kepadanya likulli syai'in Segala sesuatu itu ada sebabnya, ada jalannya. Dari ayat ini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah bahwa semua yang didapatkan ataupun yang akan didapatkan oleh manusia itu pasti ada sebab. Kalau kita ingin sukses ya kita mengambil sebab Kalau kita ingin gagal ya apa? meninggalkan sebab atau mengambil sebab mengambil sebab untuk gagal. Begitu pula ketika kita masuk ingin ketika kita ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu kan ada sebabnya. Sebabnya ini ini ini. Ketika kita ingin ketika kita apa? tidak mau mengambil sebab tersebut ya itu sebagai sebab untuk masuk ke dalam apa? neraka jahanam. Tiga hal barakallahu fikum harus kita perhatikan bila kita ingin menjadi hamba yang berakhlak baik terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memperhatikan, kita membenarkan seluruh berita yang ada dalam Al-Qur'an atau seluruh berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang terucapkan lewat lisan Rasul alaihi wassalam. Yang kedua adalah kita mengaplikasikan hukum-hukum yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila itu kewajiban, bila itu perintah kita kerjakan, bila itu larangan kita bah, ting tinggalkan. Yang ketiga adalah kita bersabar dan ridho atas takdir yang Allah tentukan untuk untuk kita. Ini barakallahu fikum tiga hal ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi hamba yang apa? berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun ke, terkait dengan akhlak mulia terhadap manusia ini sangat banyak. Ini sangat sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihi assalatu wassalam tentang masalah ini. Kapan seseorang dikatakan sebagai orang yang berakhlak baik dengan saudaranya? Yang pertama diantaranya adalah keberadaan seorang insan tersebut. Oh, tip, dalik. Eh, sebelum saya sebutkan contoh-contohnya, keberadaan seorang insan itu dikatakan sebagai orang yang berakhlak baik adalah dikala ketika dia bermuamalah dengan saudara-saudaranya dengan muamalah-muamalah yang yang baik. Dia bergaul dengan saudaranya dengan pergaulan yang baik. Dia bersahabat dengan saudaranya dengan persahabatan yang yang baik. Taib tidak membuat susah saudaranya dan saudaranya pun juga tidak membuat susah siapa di dirinya. Kita ketika bergaul dengan orang itu apa? Harus dengan cara yang baik. Selalu memberi kelapangan dan tidak membuat apa so, susah. Namun itu semua relatif barokahulfiqum. Itu semua apa re? relatif. Nanti kita akan sebutkan kaidah untuk menentukan hal ini dikatakan baik atau tidak baik. Hal ini dikatakan menyakitkan atau tidak menyakitkan. Hal ini dikatakan akhlak yang jelek atau akhlak yang yang baik. Tolak ukurnya itu seperti apa? Tolak ukurnya itu seperti seperti apa? Kalau tolak ukurnya adalah perasaan, maka apa? Ya namanya perasaan manusia nggak akan selesai kalau di, diikuti. Nggak akan pernah cukup. Ya tidak. Pasti tidak akan pernah cukup. Bergaul masalah setiap hari. Melakukan dosa satu kali saja, kesalahan satu kali saja. Apa kira-kira? Hmm? Langsung bubar persahabatan itu. Langsung bubar persahabatan persahabatan tersebut dengan kalimat yang berbagai macam. Oh, saya sudah berkawan dengan dia 10 tahun masa tiga menyakiti hati saya. Nah, seperti itu, nggak pernah ada cukupnya. Padahal dalam 10 tahun kalau kita berpikir 10 tahun dia diberi kebaikan oleh sahabatnya, ini cuma satu kali saja melakukan kesalahan. Kenapa nggak dimaafkan? Selalu diungkit, selalu dipermasalahkan, nggak pernah dimaafkan dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum ada kaidahnya. Ada kaidahnya sehingga ketika kita bermuamalah dengan orang kita tidak akan apa? masuk kepada lubang tadi. Masuk kepada lubang lubang tadi. Seperti halnya ketika kita belum mengenal agama. Kita tahu agama Islam sejak kecil. Kita tahu agama Islam sejak sejak kecil, tetapi agama Islam yang benar-benar sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya belum tentu kita pahami sejak sejak kecil. Belum tentu kita memahami sejak kecil. Kita tahu yang namanya Islam itu harus syahadat, kita gitu namanya Islam itu harus Sholat, harus puasa, harus haji, harus ini itu dan segala macam. Tetapi belum tentu dalam mengaplikasikan ini semua kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dahulu kita pada apa e, keadaan yang sangat jelek misalnya, pada permasalahan dunia kita terjatuh, kemungkaran-kemungkaran kita kerjakan, perkara-perkara haram kita apa kita kerjakan dengan ringannya kita sadar oh ternyata ini semua dosa. Berarti saya harus tinggalkan masalah ini. Tinggalkan kita. Ingin mendekat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita tidak tahu bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada lubang yang lebih besar. Kalau ini kita lubangnya kecil. Artinya apa? Kita sadar kalau itu dosa, kita pindah. Kita tahu mencuri itu haram, kita tinggalkan pencurian tersebut. Kita tahu minum khamar itu nggak boleh, kita tinggalkan minuman minum khamar. Kita tahu berzina itu nggak boleh, kita tinggalkan perbuatan zina. Kita tahu bohong itu nggak boleh, kita tinggalkan apa? Bohong, bohong itu urusan dunia tadi. Kita tinggalkan hal-hal yang buruk terkait dengan dunia, kita masuk kepada apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan kita tidak tahu cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mas keluar dari lubang yang kecil, masuk ke lubang yang besar. Sudah berada di situ berat untuk keluar. Kenapa? Karena merasa tidak salah. Ya tidak? Berat untuk keluar merasa tidak loh. Salah saya apa saya mendekatkan kepada kepada Allah saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya sholawat. Terus nggak pernah bisa keluar. Kenapa? Karena tidak merasa sah salah. Begitu pula dalam masalah ini barakallahu fikum. Begitu pula dalam masalah akhlak yang baik dan akhlak yang yang buruk. Ketika seorang tidak tahu kaidah seperti apakah yang dimaksud dengan akhlak yang baik, seperti apakah yang dimaksud dengan akhlak yang buruk, maka apa? Dia akan terjatuh dalam masalah ini. Sudah merasa dirinya berakhlak baik sehingga apa? Tidak bisa meninggalkan hal tadi padahal kalau dilihat dari kacamata syariat itu adalah sesuatu yang sangat mungkar. Contoh simpelnya saja. Setan membisiki sebuah wahyu bagi wahyunya seton bagi wali-walinya yaitu supaya memuliakan orang-orang soleh dimuliakanlah orang-orang soleh dengan cara apa diziarahi kuburannya dari tempat jauh datang ke situ kemudian dibangun kuburannya dipasang kelambu kuburannya dipersiapkan ini itu dan segala macam di terus sedikit demi sedikit dia apa baca Al-Qur'an di tempat tersebut kemudian meminta tolong kepada ini apa eh, orang yang sudah mati tersebut. Nah, ini barakallahu fikum. Contohnya demikian. Tidak akan pernah merasa salah kalau itu adalah sebuah kesalahan. Loh saya membaca Al-Qur'an salah saya di mana? Loh saya mengunjungi orang soleh itu kan berbuat itu kan namanya apa? Memuliakan orang soleh salah saya di mana? Loh saya sholat kok saya disalahkan salah saya di mana? Bukankah Allah memerintahkan kita untuk baca Al-Quran Pahala baca Al-Quran sudah jelas, tahu semua Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat Pahala solawat juga sudah jelas, antum tahu semua Bukankah Allah memerintahkan saya untuk sholat Pahala sholat, kewajiban sholat juga sudah jelas Kenapa masih disalahkan? Nah, ini masalahnya Barokallahu Karena apa? Jatuhnya, masuknya itu pada lubang yang lebih besar Sehingga tidak tahu masalah, tidak tahu kesalahannya Ketika dalam makarimul ahlak, dalam kemuliaan-kemuliaan ahlak juga demikian, repot sekali. Repot, repot sekali. Loh, saya kan dalam rangka silaturahmi. Ya namanya ketemu dengan keluarga salaman masa nggak boleh? Oh. Kalau nggak salaman berarti itu apa? Memutus tali silaturahmi berarti itu ahlak yang nggak ahlak yang nggak bagus. Oh, saudara saya kok sepupu saya, saudara saya kok ini saya. Padahal apa? Bukan mahramnya. Bukan apa? Mahramnya. Orang kita biasa bilang bukan muhrimnya. Muhrim itu orang yang ihram. Ketika apa? Ketika e, umroh ataupun ketika haji mahram bukan apa? Muh, muhrim. Tip. Gak mau disalahkan. Padahal itu apa? Sebuah kesalahan. Setiap kali bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, setiap kali itu pula dia melakukan apa? kejelekan. Setiap kali itu pula dia melakukan kejelekan Tapi tidak akan pernah merasa bahwa itu adalah sebuah kejelekan Duduk berdampingan Duduk apa? Satu kursi Misalnya sofanya panjang Bisa duduk untuk apa? Ber bertiga Dia di tengah kanan kirinya Saudara, eh saudari Tetapi apa? Bukan mahrum Salah saya apa? Kok disalahkan? Gak akan pernah merasa apa sah? Salah kenapa? Karena tidak faham dengan kaidah-kaidah apa yang dimaksud dengan akhlak-akhlak yang baik. Taib. <clears throat> Ketika seorang ingin berakhlak baik dengan saudara-saudaranya, dia harus memperhatikan yaitu dia harus bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan saudara-saudaranya. Namun barakallahu fikum dengan tanda kutip sesuai dengan aturan is Islam sesuai dengan syariat Islam itu harus sesuai harus ada kalau tidak ada maka apa tidak dikatakan sebagai akhlak yang mulia perbuatan baik akan dikatakan baik bila syarat mengatakan baik namun bila syarat mengatakan buruk perbuatan tersebut akan dikatakan apa buruk walaupun orang melihat itu baik ada nggak para fikum hal buruk hal baik di mata manusia tetapi buruk di sisi syariat ada nggak kira-kira ada nggak? Orang bilang itu baik. Tapi syarat bilang itu buruk. Ada nggak kira-kira? Banyak sekali. Banyak sekali. Bukan cuma apa ada, banyak sekali. Orang memandang itu baik tapi sebenarnya syariat memandang itu adalah apa? Oh, buruk. Tapi banyak sekali. Ini ya barakallahu fikum di antara akhlak-akhlak yang mulia yang mesti dilakukan oleh seorang hamba kepada saudara-saudaranya, kepada sama manusia. Yang pertama adalah dia harus berbuat baik kepada keluarganya. Dia harus berbuat baik kepada keluarganya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahlihi yang paling baik di antara kalian ahlaknya adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik untuk keluarga keluarga saya. Sehingga yang pertama kali harus kita berbuat baik kepada mereka itu siapa? Keluarga keluarga kita. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka neraka jahanam. Ini yang pertama, harus berbuat baik kepada keluarga. Yang kedua, harus berbakti kepada kedua orang tua. Perwujudan akhlak yang baik terhadap sama manusia, manusia itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsanan. Wa'budullaha, Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Maka apa? Berbuat baiklah. Kemudian di antara perwujudan berbuat eh, akhlak yang mulia sama hamba adalah menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi barakallahu fikum bukan cuma sebatas memiliki hubungan kerabat terkait dengan sama rahim, sama-sama mbah seapa? Sembah, sebuyut, siapa lagi? Atasnya buyut itu apa? Canggak. dan seterusnya. Kalau itu dikatakan rahim, kalau itu tidak. <clears throat> lebih umum daripada itu, lebih umum daripada daripada itu. Bahkan Alimah Muhammad Bukhari rahimahullah taala ketika membahas permasalahan menyambung tali rahim beliau membawa e, pernyataan sahabat Ibnu Umar bin khattab radhiyallahu taala anhumah Kata beliau, radhiyallahu taala anhumah uh, mengutip ucapan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau menyebutkan termasuk dari amalan yang paling baik khairul bir, amalan yang paling yang paling baik adalah ayasillar rajul wudda abi. Seseorang yang menyambung persahabatan orang tuanya. Seorang anak yang menyambung persahabatan orang tuanya. Itu dikatakan termasuk dari amalan yang paling baik. Padahal ada hubungan karib kerabat enggak kira-kira? Oh, namanya persahabatan, kan tidak. Tapi ketika disambung sama anaknya itu termasuk dari amalan yang paling baik. Alim Bukhari rahimahullah taala memasukkan athar ini kepada apa? Eh, hadis ini kepada bab permasalahan menyambung tali silaturahmi. Kita punya orang tua, Orang tua kita punya sahabat di kota A misalnya. Kemudian kita pada suatu hari berkunjung ke kota A. Sempatkan kunjungi sahabat orang tua kita. Kita datang ke sana. Insya Allah kalau kita sudah pernah ke sana kan masih masih kenal. Datang ke sana ziarah. Sih, ziarah. Yang namanya ziarah antum jangan pikir loh ziarah ini nanti jadi beban. Saya harus bawa apa? Oleh-oleh, saya harus bawa ini sekarang kedatangan antum dengan senyum manismu itu apa? Sudah sangat berharga bagi saudaramu. Sudah sangat berharga bagi saudaramu. Nanti bisa menjadi apa? Tempat curhat, berbagi cerita dan segala segala macamnya. Yang intinya para fikum menyambung tali silaturahmi adalah salah satu ungkapan tanda baiknya akhlak seorang insan. Baik. <clears throat> Dan begitu juga terkait dengan hal ini adalah uh, berbuat baik dengan tetangga. Berbuat baik dengan tetangga. Berbuat baik dengan tetangga adalah termasuk dari ungkapan menyambung tali silaturahmi. Eh, ungkapan eh, apa namanya? kemuliaan ah, akhlak ataupun akhlak yang mulia. Di sini para fikum saya sebutkan satu persatu urutannya. Keluarga, kemudian siapa? orang tua, kemudian siapa? karib kerabat, lebih umum daripada itu sahabat-sahabat, orang tua kita, <clears throat> kemudian lebih luas daripada itu siapa? tetangga-tetangga kita. Yang intinya bahwa kita itu akan bermuamalah dengan mereka semua. Bagaimana cara muamalah yang baik dengan mereka? Kita kepada keluarga harus berbuat baik. Kita kepada kedua orang tua harus apa? berbakti kita kepada karib kerabat harus menyambung tali silaturahmi kita kepada tetangga juga harus berbuat baik harus berbuat baik orang kalau tidak berbuat baik atau mengganggu tetangganya ini ancamannya apa neraka jahanam sebuah <clears throat> hadis dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala ketika membicarakan masalah tetangga para sahabat bercerita di hadapan Rasul alaihissalatu wasallam tentang seorang wanita. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, inna fulanah wa ya Rasulullah, sungguhnya wanita itu tusalli, menunaikan salat, watasum dan berpuasa dan watasaddaq bi amwaliha dan dia juga bersedekah dengan hartanya." Walakin tu'dhi jiraniha bilisaniha. Namun sayangnya wanita ini punya cacat. Apa itu? mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah SAW untuk wanita tadi? La khairofiha. Enggak ada kebaikan pada wanita tadi. Dia min ahli nar. Dia termasuk dari penduduk neraka jahanam. Bayangkan warahmatullahi fikum. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, itu bisa enggak ternilai? Bisa enggak apa? Ter, ternilai ketika kita apa? Senang ganggu tetangga tetangga kita. Dengan kata lain, gangguan kita terhadap tetangga itu lebih berat dibanding apa? Hal tadi. Rasulullah SAW mengatakan, la khairu fiha, enggak ada kebaikan pada wanita tadi. Ia min ahli nar, dia termasuk dari penduduk neraka jahanam. Menunjukkan bahwa apa? Kita itu harus betul-betul berbuat baik dengan te tetangga. Jangan menyakiti hati mereka. Jangan ini, jangan ini. Nah, yang dikategorikan dengan menyakiti hati mereka yang dikategorikan apa namanya berbuat jelek dengan mereka itu yang seperti apa itu yang seperti yang seperti ini yang menjadi masalah bagi kita barokallofiqo ini yang menjadi mah masalah wah oh, saya nggak ganggu saya nggak mau ganggu tetangga saya lah apa maksudnya nggak mau ganggu tetangga saya ya kalaupun dia apa namanya nggak mau sholat ya biarlah dia itu hidup dia nanti kalau tak ajak sholat malah tersinggung sewot sakit hati nanti saya mengganggu dia, nanti saya berdosa, nanti saya masuk neraka. Enggak gitu kalau fikum, tidak tidak demikian. Tetangga kita selalu berbuat kemaksiatan misal, dan padahal tetangga kita itu selalu nurut kalau kita apa? bilangi misalnya. Tapi enggak pernah kita bilangi, enggak pernah kita omong, enggak pernah kita tegur, enggak pernah kita nasihati. Maka apa? Ini juga termasuk dari hal yang buruk. Tapi kalau fikum, empat hal tadi, berbuat baik kepada keluarga, menyambung tali silaturahmi, apa namanya berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, kemudian berbuat baik kepada siapa teh tetangga. Di dalam nas yang ada, baik Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam tidak disebutkan tafasilnya, rincian rinciannya. Kita harus berbuat baik terhadap keluarga kita. Bagaimana cara kita berbuat baik dengan keluarga kita? Coba sebutkan hadisnya atau ayatnya. Kita memiliki kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah kepada siapa? Kepada siapa? Keluarga kita. Berapa nominal yang disebutkan dalam Al-Quran? Ada enggak? Tidak? Tidak ada. Berapa nominal yang disebutkan dalam hadis? Tidak? Tidak ada. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Seperti apakah cara berbakti kepada kedua orang tua? Padahal dalam seumur hidup kita akan terus bertemu dengan siapa? kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih muda, sekarang kita umur 30 tahun, orang tua kita umur 50 tahun, berarti apa? Kurang lebih masih berapa tahun? Kurang lebih masih berapa tahun barakallahu fikum? 10 tahun. Allah Subhanahu wa Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah beri udar kepada seorang hamba, bentuknya adalah menunda kematian hamba tersebut sampai berumur 60 60 tahun. Artinya apa? Keumuman uh, umur seorang hamba dari umat Nabi Muhammad SAW ini adalah berapa? 60 60 tahun berpatokan dengan hadis hadis tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kita, kalau orang tua kita umur 50 tahun berarti masih ada 10 tahun bertemu dengan bertemu dengan mereka. Itu kan apa? Gambaran umumnya. Bisa jadi lebih cepat meninggal, bisa jadi apa? Lebih lama apa? Meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan memberkahi umur-umur mereka. Tip. <clears throat> Seperti apakah cara kita berbakti kepada orang tua? Apakah disebutkan dalam hadis? Apakah disebutkan dalam Al-Qur'an secara rincinya? Jawabannya apa? Tidak. Kemudian menyambung tali silaturahmi. Bagaimana cara menyambung tali silaturahmi? Bagaimana cara menyambung tali silaturahmi? Apakah disambung dengan hadiah? Apakah disambung dengan kunjungan? Apakah disambung dengan SMS? Apakah disambung dengan telepon? Itu apa? Tidak disebutkan dalam rinciannya. Berbuat baik dengan tetangga. Seperti apakah? Disebutkan semua dari empat hal tadi disebutkan pembagian eh, apa namanya sebagian saja dari contoh-contoh berbuat baik kepada mereka. Contoh berbakti kepada kedua orang tua disebutkan sebagian. Contoh berbuat baik kepada tetangga disebutkan sebagian saja. Tetapi secara globalnya tidak disebutkan. Nah terus seperti apa patokannya Barakallahu Fikum? Patokannya adalah kita kembali kepada ahlul ilmi. Kita harus bertanya kepada ahlul ilmi. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, as Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dalam kaidahnya al-urfu wal 'adah yurja'u ilaihima fi kulli hukmin ma hakama bihi syari' ma lam yuhaddahu bihad. Adat istiadat itu dijadikan sebagai penjelas tentang syariat-syariat yang tidak disebutkan penjelas-penjelasnya. Dijadikan sebagai patokan dalam mengaplikasikan syariat tersebut dikala tidak disebutkan rincian-rinciannya malam yuhaddahu bihad selama tidak disebutkan batasan-batasannya. Taib berbuat baik kepada keluarga. Kita harus memberi nafkah kepada mereka. Berapakah nafkah yang harus diberikan kepada mereka? Maka yang menentukan itu siapa? Al-urf wal adah, kebiasaan, adat, istiadat. Kalau adat istiadat kita pemerintah memberi patokan UMR Purbalingga berapa? Hmm? 1.500. 1 <clears throat> juta misal barakallahu fikum. <clears throat> Penghasilan kita 5 juta misalnya. Yang nominal paling kecil berapa? 1 juta. Ini urfal ada ke adat istiadat sudah bisa mencukupi dengan uang uang sekian untuk keperluan ini, keperluan itu dan segala macam. Atau lebih lebih kecil daripada itu, desa. Tinggal di desa. Ya kebutuhan namanya desa, mau beli makanan yang istimewa juga nggak ada di di desa tersebut. Tinggal di pelosok. Istri selalu minta makanan yang di tengah kota, Mas. Saya tiap hari harus tiap sore pizza sama burger misalnya. Ya mau belinya di mana? Di tempat yang sangat eh, sejauh. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Yang memiliki kewajiban apa? Ya sesuai dengan lingkungan situ. Kalau memang lingkungan situ kangkung, <laughs> misal ya apa namanya? sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan kebiasaan sampai dibahas permasalahan barakallahu fikum kalau seandainya ada orang miskin dapat putri raja. Bagaimana cara memberi nafkah sesuai dengan kemampuan sang miskin atau sesuai dengan kebiasaan sang putri raja. Itu dibahas para kalafikum oleh para ulama dalam kitab menikah Jadi jangan ngincer kalau mau nikah jangan selalu ngincer apa? Yang yang tinggi-tinggi, ada kewajiban. Kalau misalnya kebiasaan putri tersebut satu bulannya tiga satu bulannya tiga puluh juta, dengar dengar antum nyari satu bulan apa? tiga puluh tiga puluh juta. Karena kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan dia harus memberi nafkah sesuai dengan kebiasaan hidup wanita tadi. Ada yang mengatakan lagi sesuai dengan kemampuan siapa? Sang suami. Coba kalau antum mengambil pendapat sesuai dengan apa kebiasaan wanita tadi, mau gimana antum? Hmm? Wah, asik nikah dapat anaknya orang kaya, ngenu, numpang ngurip. Loh, yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah itu siapa? Antum bukan siapa? Istri, istri antum. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan. Tapi barakallahu fikum, untuk menata itu semua tadi, artinya mengaplikasikan hal-hal tadi, maka kita kembalikan kepada al-urf wal adah, adat istiadat. Adat istiadat itu akan dipakai bila mana tidak menyelisihi syariat. Kalau adat tersebut menyelisihi syariat, maka apa? Tidak boleh kita pakai. Adat kita mengatakan termasuk dari e, memutus tali silaturahmi adalah ketika selama tiga tahun tidak berkunjung. Adat misalnya mengatakan demikian, atau selama tiga lebaran nggak pulang, dia berarti sudah memutus tali silaturahmi. Misal adat kita mengatakan demikian, itu dijadikan sebagai dasar kalau fikum. Dijadikan sebagai apa? Toh, tolak, tolak ukur sebagai hukum. Lu tapi kan di di seberang sana pulau sana tidak mengatakan demikian sepuluh tahun nggak berkunjung ya nggak apa-apa. Loh, kita itu tinggal di mana? Kitanya tinggal di di mana. Nah, untuk mengaplikasikan hal-hal seperti ini harus kembali kepada siapa? Ahlul ilmi. Yang perlu kita ingat barakallahu fikum, sering kita tahu perkara al-haq tetapi kita tidak tahu cara mengaplikasikan al-haq tadi. Sehingga terkadang kita ketika mengaplikasikan, mengamalkan al-haq tadi karena kita cuma tahu ilmunya, tidak tahu caranya, jatuh kepada lubang yang besar tadi itu yang saya contohkan. Kita tahu sholat wajibnya sebuah sholat, wajibnya sholat, sholat. Tapi karena kita tidak tahu cara sholat, kemudian kita mengerjakan sholat seenaknya, masuknya kemana? Ke lubang yang besar tadi. Untuk naik lagi itu apa? Sangat sangat susah. Sehingga biasakan untuk kita selalu bertanya kepada siapa? Orang yang berilmu. Harus barakallahu fikum, harus membiasakan diri selalu bertanya kepada orang yang berilmu. Banyak dan begitu banyak. Gara-gara terkadang perbuatan kita, orang itu benci dengan sunnah yang sedang kita amalkan. Hey, eh, barakallahu fikum, saya mau tanya. Antum pernah dengar hukum hukum salat memakai alas kaki, sendal? Pernah dengar? Apa hukumnya? Su? Sunnah. Sunnah kan? Sunnah. Ibunda Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu wasallam pernah salat apa? Memakai memakai sendal. Antum mau habis hujan-hujan tadi masuk ke masjid ini pakai alas kaki. Antum bilang ini sunnah. Apa kira-kira jadinya barakallahu fikum? Jadi sunnah atau mau jadi apa? Hmm? Kan akan menjadi apa mah? Masalah. Sehingga kita terkadang tidak tahu kapan sunnah itu diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan sunnah tadi? Tak lain caranya adalah ketika eh, tak lain caranya adalah kita kembali kepada ahlul ilmi, orang yang mengetahui ilmu, orang yang paham dengan apa? Ilmu tidak seenaknya. Di tempat kita alhamdulillah banyak orang-orang yang memiliki ilmu dari asatidah-asatidah kita, dari ustaz-ustaz kita. Kita kembalikan kepada mereka. Kita kembalikan kepada mereka. Kita tanya kepada mereka. Bagaimana cara mengamalkan al-haq ini? Bagaimana cara mengamalkan sunnah ini? Kita tanya, Ustaz, saya punya ilmu seperti ini. Ini dalilnya, ini kaidahnya, ini apa? penjelasan ulama. Tapi saya nggak tahu cara mengamalkan itu seperti apa. Tanya. Tanya kepada kepada mereka. Kenapa? Karena pengetahuan itu, karena pengetahuan tadi, itu belum tentu kita apa? Mengetahui kaidah-kaidahnya, mengetahui waktu-waktunya, seperti apa caranya, mengetahui hikmah dan segala segala macamnya. Dan banyak orang betul-betul berlebihan dalam masalah seperti ini. Berbicara ini demi dakwah, ini hikmah dan segala macamnya, nggak diamal-amalkan, nggak diamal-amalkan. Jadinya apa? Kebablasan, nggak pernah mengamalkan al-haq. Kenapa nggak pernah mengamalkan ini? Ini kayaknya belum pas waktunya. Ini kayaknya apa? Belum pas tempatnya. Sehingga nggak pernah diamalkan. Ini salah. Banyak orang yang berlebihan ingin mengamalkan, dapat diamalkan, dapat diamalkan, nggak pernah lihat apa? Waktu dan tempatnya juga jadi apa? Nah, masalah. Ya tidak barakallahu fikum. Dulu ada nggak dari antum awal kali ngaji itu menjadi masalah bagi lingkungan antum atau bagi masjid antum? Pernah nggak di antara antum ada yang seperti itu? Mungkin banyak faktornya barakallahu fikum. Bisa jadi ketika kita apa? mengamalkan tadi arogan. Ah, arogan. Saya dulu pernah dengar. Ya, alhamdulillah bukan di Jawa Tengah. Ada orang baru ngaji masalah. Semangatnya luar biasa. Dan dia kebetulan juga apa? tinggal di dekat masjid. Melihat masjid, uh masjidnya beduknya ini haram ini perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Diangkat dibuang. Inginnya apa? Ingkar mungkar. Inginnya mengamalkan al-haq. Tetapi karena salah dalam mengamalkan. Tidak melihat waktu, tidak melihat tempat. Dan tidak melihat bagaimana cara mengamalkan. Jadinya apa? Jadinya apa? Barakallahu Mungkar. Ingkar mungkar itu ada syaratnya. Mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu ada syarat syaratnya kapan diperbolehkan ingkar mungkar dan kapan diwajibkan ingkar mungkar dan kapan diharamkan ingkar mungkar. Ada kalanya ingkar mungkar itu hukumnya haram. Kapan? Dikala mengingkari kemungkaran tersebut ternyata kemungkarannya jauh lebih besar. Bukan hilang, tapi kemungkaran semakin semakin besar. Maka apa? Dikala itu belum diperbolehkan ingkar mungkar harus melihat waktu. Intinya barakallahu fikum bahwa akhlak yang mulia tidak cuma sebatas apa? Semangat kita harus melihat apa barakallahu fikum kaidah-kaidah yang ada. Ketika kita ingin mengamalkan al-haq, ketika kita ingin mengamalkan kebenaran, yang itu semua adalah ungkapan dari apa? perwujudan dari mengejar akhlak yang mulia harus kita lihat bagaimana cara mengamalkannya. Anak ingat sekali e, mendapatkan kiriman sebuah e, apa namanya <clears throat> tausiah dari Syaikhul Al-Bukhari Hafizahullah taala menyebutkan tentang apa keberadaan seorang tolibul ilmi. Seorang tolibul ilmi akan dikatakan sebagai tolibul ilmi bila mana demikian demikian. Saya ungkapkan dari makna. Saya ungkapkan dengan apa? Makna. Dan terkadang orang yang sudah bermajlis sekian lama, sekian tahun itu juga masih dikatakan awam bukan seorang thalibul ilmi. Sudah 10 tahun masih dikatakan sebagai seorang awam walaupun apa? Masih eh, walaupun apa? Setiap hari misalnya, setiap minggu misalnya apa? bermajelis, setiap minggu menghadiri majelis ilmu. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena dikala belajar, dikala mengamalkan dan dikala menyampaikan tidak melihat bimbingan para para ulama. Begitu pula dalam akhlak yang mulia. Kita setiap hari, setiap pekan taklim tapi masih dibilang orang awam mungkin nggak? Sangat mungkin, sangat sangat mungkin. Begitu pula dalam apa? Mengamalkan. Kita ketika mengamalkan perkara al-haq harus melihat bagaimana cara para ulama mengamalkan al-haq tersebut tidak seenaknya. Tidak se tidak seenak Kita nggak boleh menjadi setan bisu, kita juga nggak boleh menjadi apa? pemicu. Setan bisu itu apa? melihat kemungkaran diom terus ini bentuk akhlak yang mulia ini hikmah dakwah ini demi kemaslahatan dakwah ini demi ini supaya supaya kaum muslimin mendengar al-haq supaya kaum muslimin mendengar apa namanya pengajaran segala macamnya itu bukan itu bukan akhlak yang mulia barakallahu itu bukan akhlak yang yang mulia loh tapi kan saya tidak apa tidak menyakiti hati mereka nyatanya mereka banyak yang mengikuti saya misal demikian misal demikian. Kalau saya orang yang ahlaknya jelek, insya Allah nggak ada satupun yang datang. Tapi ternyata apa? Yang datang banyak berarti ahlak saya mulia, eh gitu. Oh nggak bisa dicatok jadi jalan sebagai patokan seperti itu. Ahlak mulia itu ketika melihat bagaimana para ulama mengamalkan al-haq tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya, bagaimana Rasul alaihi assalatu wasalam menerapkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam mengamalkan perkara-perkara al-haq. Akhlak yang mulia betul-betul prinsip yang paling harus kita pegangi. Karena itu adalah salah satu sebagai bukti keimanan ataupun kesempurnaan iman iman kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, mengatakan apa beliau? Akmalul iman yang paling sempurna keimanan di antara kalian adalah apa? Ahsanuhum khulukan yang paling baik akhlaknya. Apa yang maksudnya yang paling baik akhlaknya? Paling sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu Paling cocok dengan contoh Rasul, paling sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala mengaplikasikan, mengaplikasikan Al-Qur'an paling dekat dengan siapa? Para para ulama. Ada hal, ada faktor-faktor barakallahu fikum kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Ada faktor-faktor yang betul-betul kita bisa mendapatkan uh, akhlak yang mulia. Yang pertama, kita memperhatikan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi assalatu wasallam. Kita tadaburi hal tersebut. Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam kita tadaburi maka kita akan mendapatkan rincian dari akhlak yang mulia. Yang kedua, kita bersahabat dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Kita bersahabat dengan orang-orang yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Siapa yang mengenal para fikum? Siapa yang mengenal? Ulama ahlul ilmi, bukan orang, bukan keumuman orang. Bukan keumuman ah- orang, tapi orang-orang yang berilmu, yang melihat orang itu ahlaknya mulia. Maka apa? Kita bersahabat dengan mereka. Bukan orang kebanyakan orang, oh itu ahlaknya mulia, kemudian kita bersahabat dengan dia berbondong-bondong. Tidak. Tidak demikian. Banyak dukun ahlaknya apa? Di mata orang bagus. Di mata orang apa, apa? Bagus. Banyak dukun demikian di mata orang itu bah bagus. Banyak ahli bid'ah di mata orang itu apa? Bah bagus. Banyak yang demikian. Tapi di mata di sisi syariat apa? Tidak mesti demikian. Oh, kalau sudah dukun sudah jelas ahlaknya buruk. Kalau sudah ahli bid'ah sudah jelas ahlaknya itu apa? buruk walaupun orang mengatakan baik ahlaknya. Kita nggak boleh berkawan dengan orang-orang seperti itu. Yang ketiga, <clears throat> memperhatikan apa yang muncul ataupun dampak dari akhlak mulia tadi. Buah dari akhlak mulia tadi itu apa? Kita perhatikan. Kita perhatikan dengan hal itu kita akan mendapatkan akhlak yang mulia. Dengan hal itu kita akan semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang yang mulia. Tapi kalau kita tidak mau eh, tidak mau memperhatikan hal ini, kita berat untuk mendapatkan akhlak yang mulia, sangat berat. Sangat apa? Sangat berat. Bahkan bisa jadi kita selalu pada tabiat kita. Selalu pada tabiat tabiat kita. Padahal kita harus memperhatikan bagaimana para ulama itu berakhlak dengan ahlak yang mulia. Ada orang mungkin berpikir ini kalau demikian nanti orang lahir dari kita, ini kalau demikian nanti orang nggak mau dekat dengan kita. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu SAW telah mengatakan dalam salah satu hadisnya, Manil tamasa ridallah bisakhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa menilta masa ridon nas bi sakhtillah askhatallah eh, anhu wa askhata alaihi nas. Barang siapa oh kama qala alaihi salatu wasalam. barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dia harus melakukan hal yang dibenci oleh manusia, tenang saja. Allah pasti akan ridho kepada dirinya dan menanamkan perasaan ridho pada hati-hati manusia kepada dirinya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dan dia berani melanggar apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan murka kepada dirinya dan menanamkan perasaan murka pada hati-hati manusia terhadap dirinya. Siapa yang dimaksud dengan manusia? Manusia-manusia yang baik. Orang ingin berbuat apa? Uh, ingin berbuat A. Wah, ini kalau saya nggak melakukan ini, nanti manusia nggak akan dekat dengan saya. Dia lakukan hal yang mungkar biar orang-orang dekat dengan dia. Tapi mungkin orang-orang dekat dengan dia, tetapi orang-orang yang benar-benar baik akan apa? benci kepada orang-orang ini. Benci kepada orang ini kenapa? Melakukan kemung kemungkaran. Melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan Allah menanamkan perasaan benci kepada eh, di dalam hati orang-orang tadi kepada orang tadi. Begitu pula sebaliknya barakallahu fikum. Engkau harus melakukan apa yang diridhoi oleh Allah walaupun engkau harus berhadapan dengan kebanyakan orang. Tetapi prakteknya sesuai, sudah sesuai dengan bimbingan para ulama, waktunya, tempatnya, caranya sudah sesuai dengan bimbingan ulama, antum harus melakukan, lakukan maka apa? Walaupun orang yang orang-orang itu benci, Allah menanamkan akan perasaan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan perasaan ridho kepada siapa? Manusia-manusia terhadap siapa? Terhadap tata Sehingga nggak perlu minder. nggak perlu apa, Mi? Minder. Kita ingin mengamalkan Allah, kita amalkan bismillah. Tetapi ingat praktek, waktu dan ininya semua harus apa? Kita tanyakan. Jangan seenak seenak diri kita. Dan juga jangan menyepelekan. Berpikir ini belum waktunya, ini belum ini bukan tempatnya ini sehingga tidak pernah mah mengamalkan hilang nanti. Wah, ini kalau jenggot di sini dipelihara nggak pas ini karena lingkungannya demikian. Kapan mau pelihara jenggot? Mau oh, nggak pernah mau pindah dari tempat tersebut. Aneh gitu. Ini kalau kalau nggak kalau pakai jubah ini nggak pas karena tempatnya demikian. Kapan memakai jubah? Ini kalau ini terus seperti itu nggak akan pernah di diamalkan. Nah, ini barakallahu fikum hal-hal yang betul-betul harus kita perhatikan. Akhlak yang mulia itu tolak ukurnya bukan hati kita, bukan hati manu, manusia, tetapi tolak ukurnya adalah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menghiasi kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari buruknya akhlak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang mengenakan atau ada sesuatu yang menyinggung dalam hati. Naktafi bihadzal qadar. Saya cukup lebih sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.